Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atabahullah. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Kata beliau di situ dinukilkan kalamnya Ibnu Qudamah di atas itu, beliau menukilkan uh, Ibnu Qudamah menukilkan di situ yang matan itu Nah, maksudnya matan bagian atas itu ayat yang kemarin kita baca tapi kita sekarang syarahnya baru baru akan kita baca syarahnya. Wa qala ta'ala dan berkata Allah Ta'ala, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la tulmal yaum." Pada hari ini, itu hari kiamat. Masing-masing jiwa akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak ada kedoliman sedikit pun pada hari ini, bayangkan. Yang sekecil apapun akan dibalasi. Eh? Man ya'mal su'an yuzzabih. Barang siapa yang mengamalkan suatu kejelekan, su'an, sekecil apapun kejelekan, yuzzabih akan dibalasin. In khairan fa khairun wa in syarran wa syarrun. Kalau amalannya baik, balasnya juga baik. Kalau amalan jelek, balasnya pun juga jelek. Kondisikan ya. Naam. Kita lihat lagi. Qala Syekh Shalal Fauzan tabahullah. Syarahnya disimak baik-baik. Al-yauma yakni yaumul qiyamah. Maksudnya pada hari ini hari kiamat. Tujza nafsu mimma kasabat. Masing-masing jiwa akan dibalasi sesuai dengan apa yang diperbuat. Fa asnada kasbaha ilaiha. Maka Allah telah sandarkan perbuatannya kepada pelakunya. Paham ya? Perbuatan hamba, siapa yang berbuat? Hamba atau Allah Ta'ala? Perbuatan hamba yang berbuat siapa? Hamba itu sendiri. Paham ya? Makanya jangan jangan apa jangan mengatakan hamba berbuat dipaksa katanya. Kelompok apa ini yang mengatakan seperti itu? Umar, hamba berbuat itu bukan keinginan dia, tapi dipaksa katanya. Kelompok apa kemarin? Sampai keliru. Apa? Kelompok apa kemarin? Hamba berbuat bukan keinginan dia, tapi paksaan. Hah? Eh, Jabriyah, kelompok Jabriyah ya, ingat-ingat. Eh, kelompok-kelompok seperti itu akan mendirikan Jabriyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, pemikirannya apa itu bagus sekali biar nanti atau enggak kebingungan qadariyah itu kayak bagaimana. Fungsinya apa? Biar tahu kelompok-kelompok sesat yang ada gitu ya. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Eh, naam wa al jazaa' bihi. Dan Allah Ta'ala gantungkan balasan dengan apa dengannya. Maksudnya Allah Ta'ala balasi. Membalasnya apa? Membalas perbuatan hamba yang berbuat keinginan dia tadi itu. Fadalla ala annaha la tu'akhad bi kasbi ghairiha. Ini menunjukkan bahwasanya jiwa tidak akan dihukum dengan perbuatan orang lain. Si A orangnya baik. Si B mencuri. Nah, apakah si A akan dihukum gara-gara si B ini mencuri? Tidak. Paham ya? Nah, kenapa demikian? Karena perbuatan nah barakallahu orang lain yang akan akhiri orang lain itu sendiri. Jadi paham ya? Nah, barakallahu fiik itu hukum asal seperti itu karena dia yang berbuat wala fi'li ghairiha dan tidak akan dihukum dikarenakan apa perbuatan orang lain wala ma fa'alatu wa hiya ghairu qasidatin lahu aw jahilatin bih perhatikan ini aw ghairu qadiratin ala tarkih artinya apa dan juga jiwa itu tidak akan apa tidak akan dihukum pada perkara-perkara yang dia tidak melakukannya bukan keinginan dia yang dia lakukan atau dia karena bodoh atau dia tidak mampu untuk meninggalkannya paham ya Nah, eh, dia nggak mampu untuk meninggalkannya. La tu'akhad 'ala dzalik. Itu semuanya nggak dikasih hukuman. Faham ya? Itu semuanya tidak dikasih hukuman. Berarti hamba kenapa dihukum? Padahal itu kan perbuatan orang yang nakdirkan kita katakan memang orang yang nakdirkan. Semua dengan takdir Allah Taala. Tapi perbuatan hamba itu kan pilihan hamba. Gitu. Pilihan hamba. Bukan apa Allah Taala yang milih itu bukan. Hamba punya pilihan. Cuma semuanya perputarannya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Cuman hamba ketika berbuat perbuatan jelek Allah Taala balas dengan kejelekan. Itu adil, keadilan. Kalau paksaan barulah kalau itu paksaan Allah Taala kok balas dengan hukuman, berarti apa? Kedzaliman. Allah Berarti menunjukkan bahwasanya ketika Allah Taala membalas kedzaliman, eh, membalas apa? Kejelekan dengan kejelekan yang serupa itu bukan apa? Kedzaliman karena apa? Karena memang layak gitu ya. Nah, kita lihat sini innama tu'akhad 'ala ma kasabat bi fi'liha wa ikhtiyariha wa iradatiha wa iqdamiha perhatikan akan tapi dikasih hukuman tu'akhad eh, diperhatikan akan tapi dikasih hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat sesuai dengan apa yang dia perbuat diperbuat oleh jiwa tadi itu waktiha ikhtiyariha sesuai dengan pilihan dia wa iradatiha dan keinginan dia wa iqdamiha sesuai dengan apa dia mendatangi ikdam mendatanginya Keinginan siapa ketika orang mendatangi kemaksiatan? Ya keinginan hamba itu sendiri. Pilihan siapa? Ya pilihan hamba itu sendiri. Ketika antum di hadapan antum ada dua jalan, jalan yang halus sama jalan yang rusak. Kok antum milih yang rusak itu dipaksa nggak? Atau pilihan? Pilihan. Pilihan siapa? Ya pilihan dia sendiri. Amin. Ya? Sehingga kalau antum hukum dia, antum itu keliru, nggak bisa. Antum malah yang keliru. Kenapa? Karena karena apa? Karena antum menghukum dia dalam kondisi apa? dalam kondisi kalau seandainya kepaksaan itu yang dolim malah yang hukum itu loh ya. Nah barakallahu fi. Jadi nggak diperbolehkan ya. Nah Allah swt menghukum hamba yang berbuat kejelekan tadi karena itu bukan paksaan perbuatan hamba, keinginan dia. La tulmal yaum li'annahu law akhadhahum 'ala ghairi kasbihim kana dhaliman lahum ta'ala an dzalika ulwan kabira. Perhatikan ini. annahu dikarenakan kalau seandainya Allah Ta'ala menghukum mereka, Allah Ta'ala menghukum mereka Nah, barakallahu fiik. Nam eh, ala ghairi kasbihim, menghukum mereka terhadap perbuatan yang bukan perbuatan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Taala menghukum hamba-hambanya padahal hambanya enggak berbuat. Lah karena zaliman, misalnya itu adalah kezaliman. Eh? Allah Taala kepada mereka, Allah Taala zalim kepada mereka. Ta'ala Allah an dzalika 'uluman kabira. Maha suci Allah, am ya, dari hal yang seperti itu apa? Nah, kalau fiik atau maha tinggi Allah SWT dan ketinggian yang sangat besar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Ta'ala disucikan dari perbuatan tersebut. Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. La mal wa an yu'akhid au yu'aqib bi ghairi jarimatin wa bi ghairi fi'lin. Tidak ada kedoliman pada hari ini. Maksudnya Allah Ta'ala tidak akan apa? Barakallahu tidak akan menghukum, tidak akan memberikan iqab tanpa didasari jarimah apa jarimah? Tanpa adanya perbuatan kejahatan. Paham ya? Wa bi ghairi dan tanpa adanya perbuatan. Paham ya? Nah, hadza zulmun ini kezaliman. Apa maksudnya? Kalau Allah telah menghukum, mengikop tanpa ada kejahatan yang dilakukan oleh hamba, tanpa ada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh hamba itu kezaliman. Wallahu jalla wa ala la yu'aqib al-mu'minin wala yun'im al-kafirin. ada Naam zulm. Maksudnya bagaimana kita lihat sini? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman kepada orang yang beriman dan tidak ngasih tidak memberikan nikmat kepada orang kafir. Kata nah barakallahu Syekh Alaihi Fauzan, ini adalah kezaliman karena tuduhan. Paham ya? Nah, kita lihat ai eh, wad nawad al syai' fi ghairi Maksudnya Allah taala meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Ta'ala meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu kezaliman. Bahkan orang kafir mendapat nikmat. Hanya hanya saja nikmatnya sebatas di dunia saja ya. Di akhirat di mana orang kafir tempatnya Ahmad? Di neraka jahannam alhamdulillah iyadzubillah Naam. Wa inna masawabul iqab wal jannah wal nar. Bismak baik-baik itu. Wa inna masawabu wal iqab wal jannah wal nar. Hanya saja pahala, hukuman, surga dan neraka yata'allaqan bil kufri wal iman wat ta'a wal ma'siyah. Nah, kedua-duanya ayo eh, nah barakallahu fiik dikondisikan. Ayo eh, nah, kita lihat sini eh, yata'allaqan bil kufri wal iman wat ta'a wal ma'siyah itu semuanya dua-duanya. Apa dua-duanya itu kembali ke mana dua-duanya itu? kembali ke mana dua-duanya itu? kembali ke pahalan hukuman, pahalan hukuman. Kedua-duanya terikat dengan apa? Kekufuran dan keimanan, ketaatan, kemaksiatan. Yang beriman dikasih pahala, yang bermaksiat dikasih apa? Enam hukuman. Fa ta'liqatun ta'alliqatun bi af'al ibad allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa masyiatihim. Yang mana itu semua tadi barakallahu fiik. Enam surga, neraka, pahala, hukuman, itu semuanya ada keterkaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba yang hamba itu melakukannya biikhtiarihim dengan pilihan mereka. Hamba berbuat bukan paksaan tapi dengan pilihan hamba itu sendiri. Wa iradatihim dan juga dikarenakan keinginan mereka. Wa masyiatihim dan juga kehendak mereka. Hada huwa alladhi yu'akh hada alladhi hada huwa alladhi yu'akhadun alaihi. Inilah yang apa? Yang mereka akan dikasih hukuman. Wa hada huwal adl dan inilah yang mereka adilan. Kenapa kalau dikasih hukuman? karena perbuatan maksiat yang dilakukan hamba itu bukan paksaan tapi pilihan hamba itu sendiri karena pilihan hukuman disesuaikan tapi kalau paksaan kok dihukum kan ya nah, kemudian dipaksa dia sendiri yang menghukum itu kebaliman. tapi Allah taala apa nah tidak pernah menerima hambanya wa marob bukan ambar barakallahu apa ayatnya itu nah apa ayatnya itu teman masalah Allah taala tiadakan darinya sifat kebaliman. apa ayatnya itu Nah, mama betul lah milik abid. Itu diantaranya. antaranya. Ada juga ayat yang lain apa esan? Dan sungguh rotmu tidak di dalam ini hamba-hambanya. Walayat yadlimu tak ahada. Dan rotmu tidak pernah mendorimi seorang pun. Nah, Wa amma an yu'akhidhal insan, perhatikan bawahnya selesaikan sampai bawah itu. Amma an yu'akhidha, an yu'akhidha al-insan 'ala syai'in lam yaf'alhu adapun. Kalau Allah Ta'ala menghukum manusia atas suatu perbuatan yang tidak dia lakukan, menghukum manusia eh, atas suatu perbuatan yang apa yang dia tidak melakukannya, awal 'ala syai'in fa'alahu bi ghairi ikhtiyarih atau dia Eh, Allah telah menghukum seorang hamba dengan suatu perbuatan yang dia apa? melakukannya bukan keinginan dia, paksaan maksudnya. Al baghda ilmih atau berbuat tanpa didasari oleh ilmu, atau fa'alahu mukhti'an atau dia melakukan karena keliru. Fa inna hadza huwa dzulm allazi tanazzahu Allah azza wa jalla. Inilah jenis kedoliman yang Allah taala apa? Naam tersucikan darinya. Jadi Allah taala tidak pernah mendolimi hambanya. Kalau Allah taala menghukum hambanya, dengan perbuatan yang tidak dilakukan oleh hamba, dengan perbuatan yang hamba berbuat bukan karena pilihan dia tapi karena paksaan, atau perbuatan hamba yang keliru, perbuatan hamba yang karena bodoh kok dihukum, itu berarti kedzaliman dan Allah taala tersucikan dari sifat apa? kedzaliman. Nah, walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa Allah ghafurur rahim. Tidak ada dosa atas kalian terhadap perbuatan-perbuatan yang karena apa? Kalian itu keliru di dalam berbuat tersebut. Akan tapi yang dihukum adalah apa? Yang disengaja oleh hati-hati kalian. Dan Allah Taala dan Yama Pengampun serta Maha apa? Penyayang. Nah, dalam sini Fatahallahu lahum babat tawbah wa babal maghfirah. Allah Taala membuka untuk mereka pintu tobat dan pintu ampunan. Lam nithum Allah Taala tidak membuat mereka apa? berputus asa. tidak Dilarang. Nama Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Artinya apa? Katakanlah kepada orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap diri diri mereka. Paham ya? Nah, kemudian apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Kita lihat lagi. Bal lahum bab at-tauba wa bab ar-raja ma khata'i ma khata'ihim wa ta'ammudihim lil mukhalafa Bayangkan ini. Bahkan Allah telah bukakan untuk mereka pintu tobat dan pintu harapan. Bersamaan kelirunya mereka dan sengaja mereka kesengajaan mereka dalam ini Paham ya? ini ya, kesengajaan mereka lil mukhalafa menyelisihi. Masih dikasih kesempatan gitu ya. Lam belum Allah Taala tidak membuat mereka putus asa min rahmatih dari rahmatnya Bal fatahalahum babar raja bab eh, taubah wal maghfirah. Bahkan Allah telah bukakan pintu roja, itu harapan dan pintu tobat dan pintu ampunan wa kana Allahu ghafurur rahim Dan sungguh Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Liman taba wa amana wastaghfar rabbah. Bagi orang yang tobat, beriman dan minta ampunan kepada Rabbnya Allah alam sawab. Alhamdulillah rabbil alamin.